Insyaallah kita akan memurajaah sejenak apa yang telah kita pelajari pada pertemuan yang lalu dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, siapa yang bisa menyebutkan faidah dari hadis Abi Hurairah yang telah kita pelajari? Naam, tafadhal. Baik. Larangan di sini larangan apa maksudnya? Larangan untuk apa di sini? Untuk bersaum. La taqaddamu Ramadan, janganlah mendahului saum di bulan suci Ramadan dengan melakukan saum sehari atau dua hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Larangan di sini maksudnya larangan apa? Larangan som di sini som apa? Dalam rangka berhati-hati. Apa maksudnya dalam rangka berhati-hati? Iya, dengan uh, berhati-hati dengan berupaya melakukan saum sehari atau dua hari sebelum ada pengumuman masuknya bulan suci Ramadan dikarenakan khawatir kalau-kalau hari-hari tersebut ternyata sudah masuk bulan suci Ramadan sehingga dia lakukan saum sehari atau dua hari sebelumnya. Yang seperti ini dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanakah jika seseorang telah terbiasa melakukan suatu saum saum yaumul itsnain wal khamis misalnya yang kebetulan sehari atau yang kebetulan tanggal 29 Sya'ban Ternyata harinya adalah hari Kamis. Apakah boleh untuk melakukan saum di hari Kamis yang biasa dia telah melakukannya itu? Naam. Zubair. Jais, boleh. Apa alasannya? Illa rajulan kana yasumu sauman yasumhu kecuali seorang lelaki yang telah terbiasa melakukan suatu saum maka hendaknya dia tetap melakukan saum tersebut. Artinya boleh bagi seseorang yang telah terbiasa melakukan suatu saum apakah itu Senin dan Kamis atau saum Dawud atau yang selainnya apabila bertepatan pelaksanaannya pada sehari atau dua hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Adakah pengecualian yang lain yang sekiranya dibolehkan untuk melakukan untuk dilakukan e, saum tersebut pada sehari atau dua hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan? selain puasa atau som-som sunnah yang telah disebutkan tadi? Fadhal Abu Lutfi. Nah, boleh bagi seseorang yang tertinggal som Ramadan dalam artian dia pada som Ramadan sebelumnya tidak melakukan saum beberapa harinya kemudian belum sempat ber, belum berkesempatan untuk membayar saum tersebut kecuali di akhir-akhir bulan Sya'ban dan mendekati masuknya bulan suci Ramadan maka ketika qada atau bayar hutang saum tersebut jatuh atau bertepatan pada sehari atau dua hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan, maka yang seperti ini diperbolehkan. Nah, karena tidak ada keterkaitan sama sekali dengan Ramadan yang akan datang. Tidak ada keterkaitan sama sekali dengan kehati-hatian atau kekhawatiran yang terkait dengan Ramadan yang akan datang. Ada pengecualian yang lain? Naam Ayub. Seorang yang kebetulan bernazar untuk melakukan saum di hari tersebut yang ternyata hari tersebut bertepatan sehari atau dua hari menjelang datangnya bulan suci Ramadan, maka yang seperti ini pun e, diperbolehkan. Nah, ada faedah lain dari apa yang telah kita pelajari dalam pertemuan yang lalu. Ya. Iya. Tentang hukum seorang yang melakukan saum pada sehari atau dua hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan dikarenakan kehati-hatian atau kekhawatiran. Jangan-jangan hari itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Ada dua pendapat di antara para ulama. Sebahagian menyatakan makruh dan sebahagian menyatakan haram. Dan pendapat yang paling minim dalam hal ini, dalam hal larangan adalah makruh. Minimalnya hukumnya adalah makruh dan bisa masuk ke dalam satu keharaman. <clears throat> Maka dari itu, hendaknya bagi kaum muslimin secara keseluruhan untuk tidak melakukan saum sehari atau dua hari sebelum masuknya bulan suci Ramadan dengan sebab tersebut, dengan sebab kehati-hatian atau berhati-hati jangan-jangan hari itu sudah masuk bulan suci Ramadan. Karena ancaman dari, Ras dari Rasul sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah keras. Dan sebagaimana dinukilkan oleh sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, "Man shama yawm asyak faqad asa Abul Qasim." Barang siapa yang melakukan saum di hari-hari yang tadi telah disebutkan, sehari atau dua hari menjelang masuknya bulan suci Ramadan dengan alasan kehati-hatian tersebut maka berarti telah menyelisihi Abul Qasim yakni Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada faedah yang lain? Cukup insyaallah. Kita lanjutkan untuk membahas hadis berikutnya. الحديث الخامس والسبعون بعد المئة الحديث الخامس والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له الحديث الخامس والسبعون بعد المئة حديث yang ke-100 75 dari kitab Umdatul Ahkam. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma semoga Allah meridai keduanya qala beliau berkata الله صلى الله alaihi wasallam يقول Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Idza ra'aitumuhu jika kalian telah melihatnya Melihatnya maksudnya adalah melihat hilal. Hilal bulan suci Ramadan. Hilal adalah bulan sabit. Bulan di tanggal 1 bulan Ramadan. Idza ra'aitumuhu jika kalian telah melihat hilal fasumu maka bersaumlah kalian. Wa idza ra'aitumuhu fa'afiru dan jika kalian telah melihatnya pula yakni telah melihat hilal bulan Syawal tanggal 1 Syawal faaftiru maka hendaknya kalian berbuka atau beridul fitr fa in ghumma alaikum faqduru lahu fa in ghumma alaikum maka jika terhalang atas kalian untuk melihat hilal tersebut untuk melihat bulan tanggal 1 tersebut faqduru lahu. Maka perhitungkanlah untuknya. InsyaAllah nanti akan ada pembahasannya. Ikhwani Fiddin, Rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-175 ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi yang mulia. Seorang sahabat Nabi, putra sahabat Nabi. Putra sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Abdullah bin Umar tergolong sebagai sahabat muda. Tergolong sebagai sahabat muda, di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan termasuk empat orang sahabat muda yang dikenal akan keilmuannya yang sama-sama bernama Abdullah yang mereka menjadi rujukan ketika generasi tua dari kalangan sahabat satu demi satu telah meninggal dunia. Empat orang sahabat yang bernama Abdullah ini adalah yang pertama Abdullah bin Umar bin Khattab, yang kedua adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, yang ketiga adalah Abdullah bin Zubair bin Al-Awwam. Yang keempat adalah Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhumah. Keempat-empatnya bernama Abdullah dan keempat-empatnya adalah sahabat Nabi, putra sahabat Nabi. Nah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk dari empat Abdullah tadi yang dikenal dengan al abadillah Al-Arba'ah. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar termasuk salah satu sahabat Nabi yang sangat banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis yang sedang kita pelajari ini di mana beliau berkata qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu فإن غم عليكم فاقدروا له Ikhwani fi din, a'azzakumullahu jami'an. Hadis yang sedang kita pelajari ini merupakan salah satu hadis yang sangat prinsip terkait dengan pelaksanaan ibadah, saum dan yang lainnya di bulan suci Ramadan. Kenapa hadis ini kita katakan sebagai hadis yang sangat prinsip terkait dengan pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan? Karena di dalam hadis ini terdapat keterangan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kapan seharusnya kaum muslimin melakukan ibadah di bulan suci Ramadan dan kapan mengakhirinya. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza ra'aitumuhu fasumu, wa idza ra'aitumuhu faaftiru." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan syarat untuk dilakukan saum di bulan suci Ramadan dengan melihat hilal dengan ru'yatul hilal bulan Ramadan. Demikian pula ketika mengakhiri ibadah di bulan suci Ramadan termasuk saum adalah dengan ru'yatul hilal. Fa wa idza ra'aitumuhu dan jika kalian telah melihat hilal bulan Syawal maksudnya faaftiru maka hendaknya kalian berbuka atau melakukan Idul Fitri. Di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah nampak jelas sekali posisi ru'yatul hilal di dalam menentukan masuknya bulan suci Ramadan dan keluarnya bulan suci Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyadarkannya dengan ru'yah. Dengan ru'yah, ru'yah itu artinya pandangan, melihat. Melihat apa? Hilal. Bulan sabit baik itu bulan sabit Ramadan ataupun bulan sabit Syawal. Sehingga kalau kita perhatikan hadis ini sama sekali Rasul saw alaihi wasallam tidak menyinggung permasalahan hisab falaki. Tidak menyinggung sama sekali permasalahan hisab al-falaki. Al-hisab al-falaki. Apa yang dimaksud dengan hisab falaki? Hisab falaki adalah hitung-hitungan berdasarkan rumus-rumus yang ada yang dengan rumus-rumus tersebut dan penguraiannya kemudian dapat disimpulkan bahwasanya tanggal 1 bulan Ramadan pada tahun 1430 Hijriah jatuh pada hari ini tanggal sekian, tahun masehinya sekian misalnya. Bahkan 100 tahun ke depan sudah bisa dihitung dengan ilmu hisap itu. Satu Ramadan 100 tahun ke depan sudah bisa ditentukan. Nah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyinggung sedikit pun masuk dan keluarnya bulan suci Ramadan dengan menempuh proses penghitungan yang tadi telah disebutkan. Dalam kondisi al-hisab al-falaki itu telah ada, telah digunakan oleh orang-orang Romawi yang merupakan salah satu kerajaan adikuasa dunia ketika itu dan juga telah digunakan oleh orang-orang Persia yang merupakan kerajaan Persia merupakan salah satu kerajaan adikuasa dunia pula ketika itu mereka telah terbiasa dengan menggunakan al-hisab al-falaki. Hitungan dengan menggunakan rumus-rumus ilmu di dalam menentukan penanggalan yang ada pada mereka atau hari-hari tertentu yang ada pada mereka. Sehingga terbantahlah alasan orang-orang yang mempertahankan teori hisab tersebut di dalam menentukan masuknya bulan suci Ramadan dan keluarnya bulan suci Ramadan dengan alasan bahwasanya orang-orang Rasulullah dan para sahabatnya adalah orang-orang yang tidak mengerti hitung-hitungan. Terbantah. Tidak sedikit dari para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ahli dalam hal hitung-hitungan. Bahkan mereka adalah orang-orang yang terbiasa berdagang terutama yang dari kalangan Quraisy, kalangan Muhajirin, sangat matang kalau berkaitan dengan permasalahan hitung-hitungan. Namun dikarenakan proses pelaksanaan ibadah di dalam agama Islam ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam maka jelaslah bahwasanya di dalam memulai pelaksanaan bulan suci Ramadan dan juga mengakhirinya harus bersandar dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di dalam hadis ini sangatlah jelas Rasul Shallallahu alaihi wasallam mengaitkan pelaksanaan bulan suci Ramadan dengan melihat hilal. Idza ra'aitumuhu fasumu. Jika kalian melihat hilal, melihat bulan sabit tanggal 1 Ramadan fasumu. Maka lakukanlah saum. Dipersyaratkan dengan terlihatnya hilal tanggal 1 Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Demikian pula ketika mengakhiri bulan suci Ramadan juga dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal tersebut. Kapan pelaksanaan ru'yatul hilal itu dilakukan? Pelaksanaannya adalah ketika hendak menentukan tanggal 1 Ramadan maka pelaksanaan rukyatul hilal itu adalah pada tanggal 29 Sya'ban. Pada tanggal 29 Sya'ban. Kapan dilakukannya? Di pagi hari atau di siang hari atau di sore hari? Dilakukannya adalah di sore hari. Menjelang matahari terbenam. Menjelang matahari terbenam. Kenapa kok dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban? Dilakukan pada tanggal 29 Sya'ban karena memang untuk menentukan apakah besoknya ini tanggal 30 Sya'ban ataukah tanggal 1 Ramadan. Karena bulan Hijriah terkadang hitungannya hanya 29 saja dan terkadang sampai 30. Tidak ada ceritanya bulan Hijriah jumlah harinya 31. Tidak ada ceritanya. Tidak ada pula ceritanya bulan Hijriah jumlah harinya 28 hari, tidak ada. Berkisar antara 29 hari atau 30 hari. Maka dari itu, pada tanggal 29 Syaban itulah tanggal 29 Syaban selepas sholat asar atau menjelang terbenamnya matahari dilakukanlah proses ru'yatul hilal tersebut. Jika hilal terlihat maka berarti besok sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Atau tidak tunggu besok ketika hilal telah muncul Berarti di malam itu sudah masuk malam tanggal 1 Ramadan. Yang dengan itu kemudian dilakukanlah salat tarawih. Jika pada tanggal 29 Sya'ban dalam proses ru'yatul hilal ternyata hilal tidak terlihat, tidak ada yang melihat hilal, maka berarti besok atau setelah setelah proses rukyatul hilal tidak mendapati hilal, maka masih dalam lingkup bulan Syakban. Berarti berikutnya adalah tanggal 30 Syakban. Belum dilakukan saum Ramadan. Nah, ini waktu pelaksanaan rukyatul hilal untuk mengetahui tanggal 1 Ramadan yaitu tanggal 29 Sya'ban di sore harinya menjelang terbenam matahari. Di mana melihatnya? Di arah timur, apa arah utara, apa arah selatan, apa arah barat? Untuk melihat hilal itu. Untuk melihatnya adalah hilal secara keumuman terbit terbitnya hilal di arah barat. Di arah barat antara titik selatan dan titik utara. Walaupun tempatnya berpindah-pindah tentunya. Tempatnya berpindah-pindah. Di arah barat terkadang agak ke selatan, terkadang agak ke utara. Tergantung posisinya. Sehingga jangan sampai ada yang menyatakan saya sudah ru'yatul hilal pakai alat yang canggih, di mana melihatnya? Uka arah timur ya sampai sampai apa namanya? Sampai capek tidak akan melihat hilal karena hilal terbitnya tidak dari arah timur. Atau sebaliknya, meruqyatul hilal melihat ke utara atau ke selatan, ya tidak akan mendapati hilal. Nah, ini tempat melihatnya hilal. Apakah semua tempat bisa untuk melihat hilal? Tentu tidak semua tempat bisa untuk melihat hilal. Tempat-tempat yang ketinggian memungkinkan untuk bisa dilihat hilal darinya. Atau tempat-tempat yang datar, yang luas, apakah di tepi pantai? Apakah di tepi pantai ataukah di daerah persawahan yang sangat luas terbentang, maka bisa pula dilakukan ru'yatul hilal. Dan alhamdulillah waliul amr kita mempunyai peran yang cukup besar di dalam pelaksanaan ru'yatul hilal ini. Sekian banyak titik di Indonesia difasilitasi oleh waliul amr oleh pemerintah kita untuk dilakukan ru'yatul hilal. Baik ru'yatul hilal untuk masuknya bulan suci Ramadan atau untuk keluarnya bulan suci Ramadan dalam rangka mengetahui tanggal 1 Syawal. Nah, ini beberapa hal terkait dengan ru'yatul hilal. Prosesnya sama ketika proses melihatnya sama ketika untuk mengetahui bulan suci Ramadan atau untuk mengetahui bulan Syawal. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Fa'in ghumma alaikum faqdurulah." Maka jika ghumma alaikum tertutupi oleh kalian hilal tersebut, tidak tampak oleh kalian hilal tersebut, telah di, diupayakan pada sore hari tanggal 29 Ramadhan untuk melihat hilal. Ternyata kondisi mendung. Tidak terlihat. Atau bahkan gerimis atau bahkan hujan lebat. Tidak mungkin terlihat. Di masing-masing daerah juga tidak terlihat. Fakdurulah maka perhitungkanlah dia. Jumhur ulama di dalam menjelaskan makna faqdurulah mengatakan maknanya adalah genapkanlah. Genapkanlah atau lengkapkanlah usia bulan tersebut menjadi 30 hari. Hal ini berdasarkan hadis Abi Hurairah yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, "Sumu li wa aftiru li ru'yatihi fa in ghumma 'alaykum fa akmilu 'iddata sya'ban 30 yawman Lakukanlah saum di bulan suci Ramadan li ru'yatihi dikarenakan melihat hilal tanggal 1 Ramadan. Fa aftiru li ru'yatihi dan berbukalah atau beridul fitrilah kalian dikarenakan melihat hilal Tanggal 1 Syawal. Fa'in ghumma alaikum, maka jika tertutupi oleh kalian hilal tersebut, tidak terlihat, akmilu iddata Sya'ban 30 yawma. Maka lengkapkanlah hitungan bulan sya'ban menjadi 30 hari. Eh, ini mayoritas para ulama di dalam mengartikan fakdurulah adalah melengkapkan jumlah hari tersebut menjadi 30 hari. Contohnya, ketika seorang melakukan atau kaum muslimin melakukan ru'yatul hilal untuk mengetahui tanggal 1 Ramadan. Setelah dilakukan ru'yah, ternyata tidak terlihat hilal. Baik dalam kondisi mendung ataukah hujan, ataukah dalam kondisi terang. Hilal tidak kelihatan juga. Tidak ada. Maka berarti hitungan hari bulan Sya'ban dilengkapkan menjadi 30 hari. Besok berarti masih terhitung bulan Sya'ban dan belum dilakukan saum di bulan suci Ramadan. Demikian pula ketika dilakukan rukyatul hilal pada tanggal 29 Ramadan. Tanggal 29 Ramadan dilakukan rukyatul hilal. Di sore harinya menjelang matahari terbenam untuk mengetahui apakah besok hari raya Idul Fitr ataukah masih saum Ramadan. Ketika dilakukan rukyah ternyata hilal tidak terlihat. Maka berarti dilengkapkanlah saum di bulan suci Ramadan menjadi 30 hari. Menjadi 30 hari. Nah, ini maksud dari perkataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fa'in ghumma alaikum faqdurulah." Kalau ada yang bertanya, kalau sudah 30 hari Sya'ban, apakah masih butuh ru'yah lagi? Maka kita katakan tidak. Kenapa? Karena tidak ada dalam hitungan bulan Hijriah 31 itu tidak ada. Kalau sudah 30 hari, otomatis besoknya sudah tanggal 1. Demikian pula ketika di bulan Ramadan tidak berhasil melihat hilal. Kemudian dilengkapi saum menjadi 30 hari. Maka tidak butuh untuk ru'yah lagi. Tanggal 30 Ramadan tidak butuh untuk ru'yah lagi untuk melihat tanggal 1 Syawalnya. Kenapa? Karena sudah otomatis. Setelah tanggal 30, besoknya tanggal 1. Sebab di bulan Hijriah tidak ada yang jumlahnya 31 hari. Ikhwani fiddin azzakumullahu jami'an. Itulah mungkin beberapa hal penting yang dapat kita pelajari terkait dengan hadis 175 dari kitab Umdatul Ahkam. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita masih berada uh, dalam hadis ini dengan membawakan beberapa membaca membacakan fat, fatwa ulama dan juga beberapa permasalahan penting juga yang butuh diangkat seputar permasalahan pelaksanaan som ini. Wallahu alam bisawab ilahuna darsuna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. والحمد لله رب العالمين